Pak Sudibyo, selamat siang. Silakan. Jawabnya harus dimintakan izin dulu satu-satu dan lengkapnya harus mendaftar semua apa namanya semua apa pusat hiburan dan karaoke atau hotel-hotel yang mempunyai karaoke beserta karyawannya. Jadi jangan ditutup karena merupakan sumber penghasilan dan dijaga security guard karena tempat itu biasanya untuk tempat berkelahi di Madura bahaya memang jadi dia tidak salah juga sementaranya yang kurang bijaksana gitu terima kasih halo Pak Yusus iya selamat siang silakan Pak iya itu sama aja dengan semua orang yang mempunyai pisau di rumah atau di bawah harus ditangkap ya analoginya seperti itu jadi harusnya yang bersalah itu yang ditertibkan yang tidak sesuai peraturan yang belum izin ya disuruh membuat izin jadi nggak seperti itu kasihan orang yang e, sudah mengurus izin yang membuat dengan baik-baik ternyata harus seperti itu dan memang tidak semua karaoke nakal tapi memang nggak ada nakal nah yang nakal dia harus dicewer kasih selamat siang terima kasih Pak Yesus selamat malam Ibu Eni malam Ibu. silahkan Ibu. Hmm, maksud saya gini Bu, kalau dia nggak berizin, oke lah dia bisa di apa dicabut ya, dia harus urus izinnya dulu. Tapi kalau yang berizin, yang gak ada masalah, ya harus dibuka. Bagaimana nanti pengangguran tambah banyak yang merugi gitu Bu. Berarti orang sana itu pemerintahan daerahnya bodoh Ibu. Ya jadi wisatawan datang ke Madura, mau nginepnya di mana? Ya, di rumah dia, apa di kolong jembatan? <laughs> bodoh amat sih. Sebenarnya kalau gak bisa jadi ini saya ada yang gantikan gitu Bu. <laughs> Saya, saya kalau saya nggak bakal korupsi. Baik. Anti korupsi, anti Ya, selamat malam. Silahkan Bapak. Ya, menurut saya uh, benar ya, seperti kata itu tadi, ya kalau yang tidak ada izin ya memang perlu tutup. Tapi kalau yang sudah ada izin ya kenapa ditutup? Uh, hmm. Maksudnya begini, ini kan ibarat kayak apa? Ada tikus di gudang terus gudangnya dibakar gitu kan hmm. nah ya kalau memang ada tempat-tempat yang dipakai tidak seperti ini ya tempat itulah yang ditutup jangan semuanya ditutup gitu ya terima kasih terima kasih baik pada Afif Paroni selamat malam malam silahkan Bapak Ya, sama seperti Bapak sebelumnya. Jadi ibaratnya mau mati nyamuk pakai bom molotov, Bu, pakai bom nuklir. Jadi nggak mau pusing, dia tutup semua. Jadi pegawai-pegawainya gampang. Datengin kantor pengkapnya, minta gaji di situ. Kan mereka nggak kerja, pengusaha nggak mungkin gaji mereka. Itu aja, Bu. Baik. Terima kasih, Pak Tani. Pak Indra, malam. Halo, malam, Bu. Silakan, Bapak. Iya, Bu. Halo? Iya, silakan Pak Indra. Iya, kalau menurut saya pengkat Pemekasan itu ya sangat bodoh sekali. Iya, kenapa yang udah berizin itu ikut-ikutan terlibat ditutup gitu loh. Hah? Uh -huh. Iya kan? Ya, ya, ya bukti bahwa pengkat Pemekasan itu nggak bisa bekerja gitu. Kalau memang seperti itu, ya harusnya yang tidak berizin itulah yang dicari. Jangan semuanya ikut imbasnya gitu. Ya oke seperti itu terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Pak John selamat malam Pak. Kalau menurut oh. saya sudah waktunya nih. Volume mereka mau dikecilkan sedikit Pak John. Sudah waktunya kelihatannya pemimpin-pemimpin itu diotot saja birokrat-birokrat ini karena tindakannya sudah sangat tidak profesional dan merugikan negara nih. Terima kasih. Pak Hari selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Hari. Pagi. ya. ya. Ya itu akibat dari sekarang sistem pilkada yang demikian vulgar sehingga orang-orang sekelas preman kampung dia tidak menjadi wali kota, tidak menjadi bupati sehingga cara berpikirnya ya sangat sempit dan cepat seperti itu ya nggak bisa berpikir uh, bijaksana karena memang dasar pikirnya sudah seperti itu cara, cara berpikirnya ya sangat pendek-pendek seperti itu jadi kalau tanya bisa sana atau enggak ya saya kembalikan ke mitra bisnis yang lain. Terima hmm. kasih. Oke, Pak Harko. Ya, hmm, ini bukan masalah bijaksana nggak sih sana. Kalau memang berita ini bahwa eh, itu karaoke atau tempat juga itu tidak punya izin, sudah selayak dan sepantasnya itu segera ditutup. Kalau perlu pemiliknya dibawa ke penjara, dibawa ke sidang, itu harus. Cuman yang jadi masalah kan di Indonesia ini di Jakarta ini kan bisa lihat, kita tahulah itu semua barbar di kota itu kan nyetor semua kan perwilayah ya, kemanapun juga juga udah ketahuan kemana kan ke polisi juga gitu kan butuh-butuhnya. Nah sekarang juga di Pamekasan itu, dia bikin hiburan itu kan kan juga kan udah kelihatan tuh uh, uh, seminggu dua minggu kan udah kelihatan tuh kenapa pada waktu itu langsung nggak dibredel yang lucu kan di Indonesia ini kan gini udah berjalan dua tiga bulan bahkan setahun baru dibredel nggak ada izin kan itu lucu gitu kan nah sekarang ya pemerintah seharusnya malu begitu loh kalau memang nggak ada izin dari awal aja harusnya ditutup dong jangan nunggu udah satu dua tiga bulan bahkan setahun itu aja koreksi diri aja lah pemerintah gitu aja oke kasih oke、okay, Pak Adi Ya, eh, saya juga setuju dengan Bapak yang barusan ya. Jadi kalau memang tidak ada izin ya, ya solusinya diberikan bukan ditutup, tapi bagaimana diarahkan agar dia harus izin. Kemudian ya memang harus ada apa ya pengawasan yang lebih seperti ini. Tapi bukan tutup ya, apa namanya solusinya saya kira ya karena yang memanfaatkan korupsi juga umumnya mereka-mereka yang berduit kayak keluarga-keluarga bupati dan pejabat-pejabat daerah yang yang kebanyakan juga nggak ada kerjaan akhirnya karaoke kan gitu jadi munafik lah kira-kira gitu terus eh, apa namanya eh, saya mau bilang apa tadi ya <clears throat> ya intinya begitulah ya jadi jadi jangan jangan jangan gitu ya, kenapa itu jadi masalah karaoke jadi masalah di daerah-daerah yang dianggap ya religius ya karena kita suka ngurusin hal-hal yang begitu jadi coba kita jangan urusin jadi nggak ada masalah gitu. -huh. Hmm. kalau kita memang tidak berminat karaoke ya nggak usah urusin karaoke gitu loh nggak nggak usah nggak usah urusin orang yang mesum dan segala macam ngurusin repot amat gitu jadi eh, ya biar urusan itu dosa-dosa mereka yang melakukan gitu aja okay. begitulah di mana-mana kita begitu aja jadi damai gitu terima kasih Pak Adi Pak Jerry, selamat pagi. Pagi Mbak Nena. Ya silakan Pak. Malam 45 Lik, Mbak Nena. Harus dong. uh, <laughs> apa namanya? saya kalau kasih komentar di Pak FM ini selalu saya sering ngomong pemimpin di Indonesia ini pemimpinnya gaya abang-abang gitu. Hmm. Maksudnya ya seperti yang tadi sih saya ada setuju juga dengan pembicara yang lalu tuh. Pikirannya cepat dan lain-lain tuh ada. Karena targetnya di sini mungkin lebih sempit kali. Mungkin kalau kita bicara jujur manusia nih sifat dasarnya hampir sama di seluruh dunia. Cuman mungkin kasar nggak kasar cara mainnya aja kali mbak. Jadi Eh, kalau di sini pemimpinnya untuk ngegaruk harta negara ya untuk bermain-main yang soal sekarang soal bar misalnya Benar tadi itu, ujung-ujungnya kalau ditelusurin ya nyetornya ke polisi lagi ntar polisi mungkin dia biarinin dulu nih ada gitu ada ada ada yang sesuatu terlarang dibiarinin dulu ntar bisa ada banyak baru dia mainin lagi jadi kembali lagi eh, faktor kepemimpinan tadi ya, gaya abang-abang tadi. Terus yang, yang, yang tadi juga ngomong saya ada setuju juga soal apa namanya uh, mau ngomong jadi lupa nih badannya. Begitu <laughs> aja deh. Pak Farul, selamat pagi. Itu pemerintah kabupaten itu pintar. Kurang saran ke bupatinya itu. Coba kumpul kalau ke itu kasih saran ke bupati aman tuh semua. Kurang saran, Mbak. Berarti. Osman, pagi. Pagi Bu. Silakan Bapak. Saya setuju aja. Orang itu kan nggak izin kan udah udah haram, udah dosa. Apalagi kalau karaoke itu ada minumannya, ada yang barang yang haram lah. Tuh, aku setuju aja gitu. Tolong di semua dicek semua halal apa haram gitu ya. Nah, makasih Bu. Oh ya silakan Pak Stefan. Ah, mengingat itu tadi saya dengar. Ah, karena itu, itu tempat karaoke atau tempat hiburan apa udah bisa itu salah satu yang mungkin itu membuat karyawannya bekerja sebagai ganti dari kerja di situ. Ya, itu saja. Pak Stefan, terima kasih. Pak Yudi, selamat siang. Siang, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya tuh pemerintahnya mesti belajar lagi ya. Kan kalau yang udah dikeluarin izinnya, kenapa mesti dicabut? Kalau yang mau dicabutnya yang belum punya dong. Kalau kayak gitu nggak ada kepastian dong. E, berusaha di Indonesia jangan mentang-mentang karena satu dua orang aja itu semuanya disikat itu pemerintahnya tuh masih banyak belajar gitu kasih baik terima kasih Pak Yudi Pak Kiki selamat siang Pak silahkan Pak Kiki ya saya setuju dengan Pak Kahari itu pemerintahnya tuh nggak pecus masa gara-gara yang lain nggak ada izin kok yang lain kan kasihan itunya apa pegawai-pegawainya itu kan orang pada nggak salah semua begitu ya terima kasih ya baik Terima kasih Pak Kiki. Pak Sakti, selamat siang. Selamat siang. -hmm. nah, menurut saya, eh, pemerintah Madura nggak sangat tidak bijaksana karena yang harus ditutup yang tidak memiliki izin. Sementara yang memiliki izin itu kenapa harus ditutup? Berarti tidak ada kepastian hukum dong di di negara kita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.